السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا له ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Hadirin sekalian, dalam waktu kurang lebih 30 menit kita akan angkat tema nikmat anak saleh. Tidak ada kenikmatan رزقنا اليقوى بالغيب investasi tak pernah merugi melainkan invest anak soleh. Namun hadirin sekalian menggapai dan mendapatkan anak soleh tidaklah juga terlalu muka-mukaan jelek. Karena aslinya anak itu kata Rasulullah dan juga kata Allah fitnah. Ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anakmu itu fitnah. Fitnahnya anak itu digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Inna al-walad majbanatun mabukhalatun majhalatun mahzanatun. Sesungguhnya anak itu Majmanatun Bikin pengecut orang tua Berapa banyak orang yang mundur dari jihad Karena anak Bahkan lemah kiprahnya di dalam dakwah Juga karena anak yang dulunya aktif di masjid berbagai macam aktivitas-aktivitas sosial mundur teratur karena sekarang sudah punya anak banyak katanya. pun bikin bakhil orang tua. Dulu infaknya bagus, kencang setelah punya anak, kendor, minimal dikurangi. Dulu berani memasukkan ke kota masjid 20 ribu sekarang paling bener kalau enggak gambar pedang Fatimura atau gambar Imam Bonjol duit salafi paling bagus di Indonesia ini gede banget Insya Allah Kadang infak memberikan ingat anak mau bayaran semester mobil mau nyumbang kecil anak minta baju pakai putih mau untuk mendirikan panti yatim piatu kalau bagi orang yang kaya raya pun proyek itu digagalkan karena anaknya minta mobil itu bikin batil orang tua. itu bikin bodoh orang tua. Betapa banyak majlis ditinggalkan karena anak. Batal ngaji juga ditangisin anak. Dan gagal pergi ke majlis ilmu untuk diri majlis-majlis juga karena anak sehingga akhirnya apa? bodoh Mahzanatun bikin sedih orang tua. Betapa banyak orang tua yang awalnya ceria, hidupnya bertabur bunga, kemudian tiba-tiba sedih, duka, gundah gulana, bahkan masuk penjara karena anak. Makanya Allah juga ingatkan Ya ayyuhalladzina amanu Inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum Fahdaruhum Masya Allah Allah bukan hanya mengatakan aduwan lakum Tapi fahdaruhum wassadalah Karena permusuhan istri, permusuhan anak Itu tidak seperti musuh luar selimut. Ini namanya musuh dalam selimut. Makanya dari sana kita harus proses lewat pendidikan yang sahih sambil kita terus berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina kita udah jalani proses pernikahan dengan baik dan sunnah. Hasilnya wa dzurriyyatina qurrata ayun tujuan akhir waj'alna lil muttaqina imama. Kalau sudah proses pendidikan kita jalankan dengan baik diiringi doa dan tidak cukup doa saja, Betapa banyak orang sekarang ini sesat walaupun tiap hari berdoa membina silatul mustaqim karena tidak ada usaha. Maka tidak akan dapat hadiah besar dari Allah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. surga aden yang akan dimasuki orang-orang soleh dari kalangan nenek moyangnya, suami istri, anak cucunya, ngumpul. Malaikat masuk dari setiap penjuru pintu untuk melayani, memberi salam dan juga menemaninya. Subhanallah. Hadiah orang yang sukses apa-apa? Mendidik keluarga. kriminalisasi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa anak itu karunia kalau dididik dengan baik diiringi dengan doa tapi secara umum kata Allah subhanahu wa ta'ala al-mal wal banuna zinatul hayati dunya harta dan anak itu zina apa artinya zina ada yang tahu Anggap perhiasan. Saya tanya, ciri-ciri perhiasan itu apa? Satu, selalu dipamerkan. Ada perempuan itu kalau habis beli gelang setengah itu setengah apa? Itu dia pun. <laughs> Biar kelihatan dipamerkan gini-gini. <laughs> Dipamerkan. Kemudian yang kedua dibanggakan. Dan yang ketiga nantinya di akhir buat simpenan andalan. Ya Allah, anda masih punya 15 kilo emas kok. Tenang gitu. Begitu juga anak dipamerkan, dibanggakan simpenan. Angkat investasi yang tidak pernah merugi. Sehingga di dasarnya proses pendidikan adalah human investasi investasi manusia oh, Allah oleh karena itu Allah akhiri ayat ini yang ada di dalam surat Al-Kahfi wal salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. akhirnya adalah amal soleh simpanan baik itulah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala Hadirin sekalian, setiap orang tua diberikan zulhina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Makanya anak adalah buah hati belah jiwa kebanggaan orang tua. tidak nah, ada orang yang nggak senang anak dan nggak cinta anak, nggak condong anak dan Oleh karena itu hadirin sekalian, kecintaan itu jangan sampai kebablasan membuat kita durhaka sama Allah. Ya. Atau kita mengganti teledor dalam mendidik anak karena saking senangnya sampai nggak berani negor, nggak berani lurusin, sampai akhirnya nggak berani sama anak. Nauzubillah. Ini tanda kehancuran. Makanya yang disebut kedurhakaan anak diawali daripada kedeledoran orang tua. Saya ulangi lagi, kedurhakaan anak diawali dari keteledoran orang tua. Makanya Allah Rasul katakan, "Mamin mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidaklah ada satu anak melainkan dilahirkan dalam keadaan bagus Islam. Fa'abawahu kedua orang tuanya lah yuhawidani au yunasiranihi au yumajisanihi proses pembentukan baik atau jelek orang tua oleh karena itu faktor rusaknya orang itu ada dua lingkungan sama setan tapi dominasinya lingkungan dan lingkungan yang paling menentukan adalah keluarga dalilnya lingkungan ini makanya antum lihat Kenapa orang yang membunuh 100 dianjurkan oleh ulama di hijrah pindah? Karena harus lingkungannya rusak. Sehingga dengan saya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah harus kita bentuk dengan baik. Orang tuanya rumah adalah ibu bapaknya. Orang tua lingkungan masyarakat RT sampai presiden. Lingkungan sekolah, kepala sekolah sampai tukang sapu termasuk security. Makanya security, tukang sabuk dan insentif itu harus juga sejalan dengan proses pendidikan. Oh kita sudah masuk kok kencang-kencang di anak sekolah ya Allah dikasih rokok sama security <laughs> repot pak Masya Allah ngelupus dari mana kamu dapat kasih security pak Akhirnya itu masya Allah di pondok. Hadirnya sekalian kita harus yakin bahwa pendidikan keluarga terutama anak adalah ladang pak. Subhanallah. Oleh karena itu kita nggak harus sesali apapun yang kita keluar, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita keluarkan, keringat yang kita jujurkan, dan berbagai macam potensi yang kita bayarkan. Jangan antum sesali, semuanya jadi pahala. Bagaimana tidak orang yang sukses mendidik didoakan oleh malaikat. Rabbana wa orang-orang tua yang sukses di anak ya Allah masukkan mereka ke surga adil lagi-lagi jannatu adil yang kau jadikan ya Allah bersama nenek moyangnya suami istri anak-anaknya masuk dalam satu tempat sehingga Rasulullah mengatakan inna rajula la turfa' darajatuhu fil jannah ada orang yang diangkat surganya sangat tinggi di surga. Fayaqulu anna hadha. Dari mana semua ini? Fayuqalu dikatakan istighfari waladika laka. Karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allah Akbar. Kenapa Pak? Karena sukses didik anak jadi soleh. Akhirnya kalau soleh tiap saat minimal. Kalau nggak masih masjid, nggak ngasih yatim piatu pondok pesantren tuh bangunannya nggak ngasih yang gede-gede istighfar doa kagak lupa nama nama Allah tuh makanya ini hanya contoh istighfar doa itu karena nggak ada anak yang nggak bisa kalau bangun masjid nggak semua kalau bangun pesantren nggak semua kalau haji umroh nggak semua kalau doa istighfar ada anak yang nggak bisa Makanya yang dikasih contoh oleh Allah juga, Rasul juga, waladin solihin, ya da'ulah bukan anak soleh yang bangunin masjid, walaupun boleh. Allah kasih contoh yang paling mudah semua anak soleh bisa. Apa? Doa istighfar. Bahkan ada nasihati hadiah baik kepada orang yang Masya Allah anaknya meninggal sebelum balik. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih diriwayatkan dari Imam Al-Tirmidhi dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rasulullah SAW mengatakan idza mata waladul abdi ketika anak hamba meninggal qala Allah li malaikatihi Allah mengatakan kepada malaikat qabattu waladul abdi kau tarik nyawanya hamba anak hambaku wa yaquluna na'am iya ya Allah فيقول قبضتم ثمرة فؤادي فطلقت جوه حديا فيقولون نعم iya ya Allah fayaqulu madza qala abdi apa yang dikatakan hambaku fayaquluna hamidaka wastarja'aka dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa kata Allah fayaqulu ubnu li abdi baitan fil jannah bangunkan di surga suatu rumah sebuah rumah wasamuhu baitul hamdi beri nama rumah namanya baitul hamdi subhanallah padahal rumahnya orang di surga bagaimana Pak Allah katakan wasani'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil Katanya Imam Fakhrul Razi, surga satu orang luasnya selangit dan sebumi. Kalau nggak masuk kan keterlaluan pak. Ya, kecuali supaya sempit. Kalau antum nggak masuk itu harus masuk akal. Oleh karena itu, masya Allah. hari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sikap salafun saleh terhadap anak mengatakan Allah Rasul juga mengatakan min abdin yamutu lahu salasatan minal walad tidaklah ada seorang hamba yang mati anaknya tiga-tiganya lam yablughul hita belum umur balik illa talaqahu min abwabil jannati thamani akan disambut dari pintu delapan mana saja min ayyi asya'a dakhal dari mana orang tua itu mau masuk syafaat فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفره الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر fitnah seseorang didapat dari keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya bisa dihapus sholat, puasa, sodako, amar ma'ruf, naik muka. Dengarkan sikap salafun soleh. Muawiyah ibn Abi Sufyan, Amirul Mu'minin, sahabat mulia Rasulullah, bertanya kepada Ahmad bin Qais, bagaimana komentarmu tentang anak? Kata beliau, wahai Amirul Mukminin, mereka adalah buah hati kita. Tulang punggung kita, kita laksana bumi siap untuk diinjeknya dan menopangnya. Makanya subhanallah. Bagaimana orang tua itu susah payah berani bersiku hanya untuk anak sampai ada yang lambang pasir dalamnya setengah kilo ya. terus ibunya bisa longsor kerja di terowongan-terowongan akhirnya Masya Allah kalau ditanya Pak kok Bapak sampai beraninya seperti ini ya mas biar anak saya bisa sekolah Masya Allah Bapak Nabi tersayang mereka bersaing, bertanding dan berlaga di tempat-tempat yang berbahaya. Kadang risikonya mati kalau ditanya supaya anak saya nggak kalah sama temennya kasihan mas beli baju susah subhanallah laksanalah yang dia menaungi mereka kita rela berkorban untuk mereka bila mereka meminta sesuatu kabulkan bila mereka marah carilah sesuatu yang menyenangkannya maka mereka akan memberi kasih sayang dan membantumu saat susah dan janganlah sekali-kali kalian bakhil dan berat hati kepada mereka hingga mereka bosan dengan hidupmu menginginkan kematianmu dan tidak mau mendekatimu subhanallah itu orang Enggak dulu, enggak sekarang, enggak sahabat, enggak tabiin, enggak ulama, enggak nanti zaman yang akan datang. Intinya orang tua untuk cinta anak, perhatian ke anak, hadir secara anak. Jangan manusia, hewan macam singa aja sayang sama anak. Emang pernah taklim tuh singa? Emang pernah? Apalagi punya kitab suci. Tapi subhanallah, hadir begitu saja. Tapi betapa cepatnya anak lupa orang tua. Makanya betul kalau orang tua kaya anak jadi majikan. Bagaimana? Nah, sekarang tinggal nunjuk, tinggal minta. Pak, motor. Pak, baju ganti. Pak, semester. Pak, jalan-jalan. Tapi kalau sekarang yang kaya raya anak, subhanallah orang tuanya dari kampung nengok anaknya subhanallah dari pagi ngepel rumahnya nyapu bersihin apa namanya cucian nyuapin cucunya itu apa pak jenenge pak namanya apa itu pembantu tapi subhanallah bangganya itu orang tua ya kadang-kadang disuruh istirahat tidak mau subhanallah Kenapa orang tua hanya dengan melihat anaknya subhanallah sesuai yang diidamkan diinginkan udah cukup bahagia. Bahkan kebahagiaan orang tua adalah nggak mau ganggu anak dan kebahagiaan anak merecokin orang tua. Itu bener nggak? Kok pada pelotot-pelotot tuh <laughs> Pengorbanan orang tua. Ikhwan perhatikan pengorbanan orang tua. Dari mulai pernikahan dan prosesnya. Kemudian setelah itu hamil dengan Allah komentari ala wa fisanu wa fi fi subhanallah hamil ayat semakin banyak susah semakin susah kan nyusuin dua tahun antum kalau ditakir air susunya aja nggak bisa tuh balikin air susu gue nggak bisa kita balas jasanya pokin aja bang nggak kena makanya yang hanya bisa lakukan ya Allah Rabbil maka marobaya rabbayani saghir seakan-akan sehebat apapun balasan saya dan sehebat apapun, apapun perbuatan baik saya kepada kedua orang tua saya, kagak bakal bisa tutupin jasa orang tua. Yang bisa hanya engkau ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Rabbil hamhuma kama rabbayani saghira. Hadirnya sekalian, oleh karena itu perjuangan apapun, pengorbanan apapun jangan ambil besar. Bahkan Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu ala ahli ada ahlika a'zamu ajra jadi dinar yang kita infakkan untuk keluarga kita itu yang paling besar pahala apalagi dalam proses ya ayyuhalladzina amanu qum anfusakum wa ahlikum nara itu gunakan biaya tapi antum jangan sampai nyesel semua dinar-dinar rupiah Hatta walaupun dolar yang kita bayarkan kalau seandainya harus mengeluarkan dolar, kata Rasulullah, wa a'zamu hajran dinarun anfaqtahu ala ahlika, dinar yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu keluarkan untuk menakai membiayai rumah dan anak, istri, keluarga antum. Sehingga saking hebatnya ya Allah memberikan sebuah hadiah anta wa manuka walidain dirimu sama harta itu orang tua kamu. Lupa tanggung jawab. Ya, nggak tanggung jawab makanya nggak bisa berbelit, nggak bisa. Hadir sosial di dalam menjalankan proses pendidikan dibutuhkan kompak suami istri orang tua lagi perempuan. Karena itu tanggung jawab besar bahkan siapa yang khianat terhadap tanggung jawab itu kata Rasulullah ما من عبد مؤمن يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته لم لم يجد رائحة الجنة Tidaklah seorang hamba muslim diberikan tanggung jawab termasuk katanya Syekh Zaid pengelolaan rumah tangga suami istri mati saat mati ber, berkhianat menipu terhadap amanah tersebut maka mati tidak menemukan penghuni surga. Hadis mutafakun alaih. Makanya di sini harus ada wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wa 'udwan dalam proses pendidikan. Jangan orang tua nanti lagi ngejengin anaknya sholat. Ya kan perempuannya nendorin. Pak, bisa telepon di depan anak lagi. Ya udah, mantep anaknya. mantap ah, mantep ibu, ah bapak sih. Eh, itu. Gitu. Bapaknya dicek yang kompak. Bapaknya mencengin sholat, emaknya lugu, Bapaknya ibarat sekarang nakoda, emaknya nanti kantor. Apalagi orang tua lah perempuan. Al-ummu madrasatun adat a'dattaha adat dan tayyibal a'raq. Ibu itu laksana sekolah bila kita siapkan itu ibu maka akan muncul, akan lahir, akan terbina kader-kader generasi lulusan yang hebat dan kokoh. Oleh karena itu, yang kompak. Dan perlu keteladanan dalam proses pendidikan. Keteladanan dari orang tua hari ini sekalian, nggak lucu kita sekarang ini mengatakan A, ah, tapi langsung kita langgar di depan A. Makanya Allah Tuhan, ya ayyuhalladzina يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Ya wahai orang yang beriman, kenapa kamu ngomong tapi kamu tidak laksanakan? Besar risikonya loh di hadapan Allah. Kamu bicara tapi kamu tidak laksanakan. Sehingga Rasulullah mengatakan masalul ladzi yu'allimu an-nasa al-khayra wa yansa nafsahu kama salil qatilan tudhibu an-nasa wa tahrik nafsaha Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan seperti lilin untuk menerangi orang lain, bahkan dirinya sendiri. Nah, kasihan ya. Ini lucu ada orang Masya Allah melintir sarung anaknya mungkin suruh ke masjid sholat habis itu bapaknya nonton TV oh, ada yang lebih lucu lagi nasihatin anaknya jangan merokok ambil merokok ah kamu lain kali jangan kayak bapak yang ya udah kadung bapak yang udah tua sebentar lagi mati kamu masih muda ya Allah itu kampret itu ya subhanallah anda anda Ya entah motivasinya pokoknya anaknya supaya baik ya udahlah udah kandung orang tua seperti itu tapi salah Keteladanan dan itulah hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan tentang masalah bagaimana kita itu memproses pendidikan di zaman sekarang ini yang ini Pak lingkungan kita sekarang rusak media siap rusak anak kita dengan berbagai macam pernak-pernik dan isi di dalamnya teman-temannya di sekolahan siap rusak anak kita tapi dari besarian benteng akhir adalah rumah tangga. Jangan sampai rusak. Dan itu semua hanya bisa ditempuh dengan pendidikan. Gak mungkin kita sumbat siaran TV supaya nggak masuk ke rumah saya. Orang masih tutup semua. Ya, antum yang pengap. Gak mungkin. Anak antum akan menghadapi HP, laptop, netbook, internet, Twitter, Facebook, BB akan ngadepin. Bagaimana supaya tidak kejedot ke situ? Arahkan. Lewat proses apa? Pendidikan. Tapi tolong nggak nggak mungkin. Kamu sampai mati jangan sampai pegang HP. Oh, Kamu jangan sampai nengok-nengok aja melihat internet haram. Ya nggak bisa. Nggak mungkin itu semua akan bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan apa? Silahkan buka internet nah, tapi jangan ini. Yang ini aja loh bagus. Silahkan pakai HP kalau udah umur begini untuk ini ya. Silahkan kamu buka Twitter, Facebook dan yang lainnya. Tapi untuk dakwah, untuk ini pengarahan. Demikianlah mudah-mudahan bermanfaat karena waktu sesuai yang dijanjikan maka saya tidak bisa panjang lebar memberikan suatu pencerahan tentang masalah pendidikan dan saya punya buku yang judulnya Golden Ways Anak Soleh eh, itu semua ada di situ bahkan di sini kita jelaskan tentang problem solving remaja muslim jadi beberapa kelemahan anak terutama yang sudah menginjak usia remaja kurang bertanggung jawab gagal belajar, terfitnah dengan kemiruannya dunia, malas ibadah, suka bersandiwara, terlena oleh syahwat, banyak mengkritik, banyak berkeluh kesah, banyak menghayat, bangga dengan nasab, berlebihan dalam bercanda, putus asa dalam melakukan perbaikan, malas bekerja, mencontoh orang pandir, menyanyikan waktu, congkak dan sombong, gampang berbohong, hasut dan dengki. Ini penyakit-penyakit si Quraika panjang lebar anak kaitkan dengan Al-Quran Sunnah dan petua para ulama salafun soleh. Lalu bab ketiga membentuk karakter anak. Prosesnya bagaimana? Lalu bab keempat akhlak anak soleh. Kemudian selanjutnya menjadi generasi potensial bagaimana. Nah, itu lima. Bab keenam berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketujuh menjalin silaturahmi dengan kerabat lalu yang delapan remaja muslim pandai bergaul dan bersosialisasi dan yang terakhir bingkisan istimewa buat amal soleh Allah pengembangannya di situ dan buku panduan untuk para pendidik mudah-mudahan terutama pendidikan anak kita sendiri ya dan salah kalau ada orang menyimpulkan yang butuh buku pendidikan dan baca buku pendidikan itu guru. Wong kita itu bukan guru kok. Nah, memang kita bukan gurunya anak-anak. Semua kita adalah pendidik dan guru. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Pak, ini air apa itu? Air, air, benar. Air, air mineral kan? Di sini orangnya lucu-lucu. Lagi makan dikatain daging biawak. Minum air keran. Ada yang mau bertanya Pak? Atau sebaiknya nggak tanya? Dan hmm. cepat pulang. Nah, satu satu. tadi dalam Al-Quran kita dianjurkan diberitahukan mendoakan dua orang tua kita, orang tua kita, orang Lalu bagaimana halnya dengan orang tua yang tidak memiliki anak? Dan ini banyak menimpa kawan-kawan saya dan Intinya, orang intinya orang masuk surga itu tidak harus dengan anak. Itu. Dan alhamdulillah Allah ngasih pintu surga tidak hanya anak. Kalau itu memang repot. Alhamdulillah ada pintu haji, pintu sodako, pintu puasa, pintu sholat. Dan bahkan ada positifnya. Kita khusnudon aja sama Allah. Baik sangka ya Allah, saya memang mungkin sebaiknya nggak punya anak. Karena saya kalau punya anak, barangkali anak saya durhaka. Atau anak saya cacat. Atau membuat saya lupa kepadamu ya Allah. Alhamdulillah dengan nggak punya anak saya aktif di panti sosial, saya aktif di dakwah, mengelola majelis taklim. Ini mungkin ya Allah yang kau inginkan. Subhanallah. Waktu, waktu sama manusia aja bisa positif, positif thinking kok. Kenapa sama Allah nggak bisa? Itu. Ya, seperti itu sudah kita. jadi jangan yang di ini negatif thinking. Aduh Allah ini kayaknya nggak sayang sama gue saya gayanya manusia paling merana di dunia masa nggak punya apa coba surga saya apa banyak banyak jangan seribu satu menuju rumah tanpa irama untuk masuk surga iya jadi antum seperti itu kesimpulan ada lagi ya Tidak ada proses pendidikan seperti itu. Aslinya anak. Bikin bahkan orang tua, pengecut orang tua, bodoh orang tua, susah. Tapi kalau sekarang kita arahkan, nah itu. Jadi masya Allah. Jadi proses untuk supaya orang tua ini tidak bakhil, tidak ini, ya harus seimbang. Berapa yang harus kita korbankan untuk anak? Berapa yang harus kita sisihkan untuk dakwah untuk ini? Saya yakin dengan keseimbangan tidak terlalu kita berlebihan boros dan tidak pelit itulah kunci. Tidak ada bertentang. Jadi anak bikin pengecut. Caranya apa? Kita perang. Ya, nggak usah takut takut waduh nanti anak saya kalau sekolah masuk kadang-kadang saking pengecutnya anaknya baru masuk TK aja yang dipikirin waduh nanti kalau masuk universitas budayana gimana ya masya Allah itu baru TK <laughs> dengan gitu harusnya dipikirin TK dulu SD SMP SMA nah, baru masuk TK tahun kedua dipikirin masuk universitas terus S2 nya gimana <laughs> emang antum jamin anak antum sampai S2 jangan-jangan SD2 Bali udah mati kita nggak tahu ya. terus bakhil ya kita bagaimana caranya supaya nggak membuat anak itu bakhil proses mendidik anak, mendidik diri juga. Kita perlu tarbiyah diri kita. Bahkan sebelum mendidik anak, mendidik diri kita supaya nggak bakhil, supaya anak ini nggak membuat saya itu bakhil. Itu, ya. Saya kira itu eh, apa namanya kita ketemu lagi di kesempatan lain. Subhanallah, alhamdulillah. أشهد أن لا مہیے